Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Musaffa min Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah. Kita masih dalam pembahasan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ditaati, diikuti dan kita terima secara sempurna ya sunnah-sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana hak ini mengandung beberapa perkara diantaranya khamisan yang kelima adalah al-hadaru min az-ziyadati ala sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam al-hadar itu berhati-hati berwaspada ya dari tambahan-tambahan terhadap sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita tidak menambahi tidak menambah-nambahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahada yashmalu kulla ihdatsin fid din. Dan ini mencakup segala sesuatu perbuatan mengadakan hal yang baru di dalam agama. Fa inna lisana halil muhdithi sunnatun nabiy sallallahu alaihi wasallam ghairu kafiyatin. Karena lisan hal yaitu kondisi orang yang melakukan atau mengadakan perkara yang baru dalam agama ini seakan-akan dia mengatakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belumlah cukup. Ya. Fa'ana azidu alaiha bid'an sehingga aku akan menambahi padanya kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut bid'an yaitu perkara-perkara yang baru. Ya, benar demikian. Bahwa orang yang melakukan perkara-perkara yang baru dalam agama yang dia anggap sebagai kebaikan, dianggap sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia menyangka ini bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belumlah cukup, belumlah sempurna. Ya, dan ini tentu saja menyelisihi kaidah yang ini prinsip dasar yang kita pahami dari Al-Quran Al-Karim bahwasanya Allah Taala telah menyempurnakan agama ini dengan diwafatkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. ويحسن ها huna iradu atharaini 'azimaini yubayinani azima khata'i man lam yaqna' bisunnati farama ghairaha. Sangat baik di sini disampaikan dibawakan dua asar yang agung yang akan menjelaskan besarnya kesalahan orang yang tidak puas terhadap sunnah lalu dia menginginkan selain sunnah ya beliau akan menyampaikan di sini dua asar dan ini sekaligus sebagai penutup dari kitab ini ya menyampaikan dua asar yang akan menjelaskan bahwasanya orang yang tidak puas dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menginginkan selain sunnah tersebut telah melakukan sebuah kesalahan yang besar. Ya. Yang pertama asar yang pertama al awal an Sa'id bin al Musayyib at-tabi'i jalil dari Sa'id bin Musayyib seorang tabi'i yang mulia ya yaitu generasi kedua dari umat ini generasi setelah para sahabat rahimahullah Fainahu ra'a rajulan yukarriru ruku'a ba'da tulu'il fajri Fainahu ra'a rajulan sesungguhnya dia telah melihat seorang laki-laki yang yukarriru ruku'a yang mengulang-ulang ruku yaitu melakukan salat ya ba'da tulu'il fajri setelah terbitnya fajar ini orang tersebut salat berkali-kali ya setelah terbitnya fajar fanahahu <clears throat> maka Sa'id bin Musaib itu pun melarang orang tersebut yang melakukan salat berkali-kali yaitu salat sunnah ya berkali-kali setelah terbitnya fajar maka orang tersebut tidak terima ya, dan mengatakan ya Abu Muhammad ayu'adzibunillahu ala salah wahai Abu Muhammad itu panggilan untuk Sa'id bin Musayyib wahai Abu Muhammad apakah Allah akan menghukumku gara-gara aku melakukan salat? Ya. Maka Sa'id bin Musayyib mengatakan, "La. Tidak." Ya, tidak akan menghukum karena salatnya. Walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Akan tetapi Allah akan mengazabmu, akan menghukummu ya, karena engkau menyelisihi sunnah. Ya. Ini adalah jawaban yang sangat bagus dari Sa'id bin Musayyib banyak orang yang melakukan perkara-perkara yang baru yang disebut dengan bid'ah itu ya mereka mengatakan apakah Allah akan mengazabku karena ini aku melakukan sebuah ibadah apakah Allah menyalahkanku apakah aku salah karena aku melakukan sebuah ibadah maka jawabannya adalah kesalahanmu bukan karena ibadahmu itu tetapi kesalahanmu adalah karena kamu menyelisih sunnah ya dan ini jawaban yang bisa kita gunakan untuk menjawab ini pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang sejenisnya dari orang-orang yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya طيب والمستفاد من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطوع بعد سنة dan apa yang bisa diambil faedah dari kisah ini adalah ya, faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lam ada ba'da sunnatil fajri beliau tidak melakukan eh, sunnah tatawu yaitu salat sunnah ya tidak melakukan salat sunnah selain sunnah fajar yakni setelah tulu'ul fajar, setelah terbitnya fajar maka salat sunnah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah dua rakaat salat sunnah fajar itu saja dan tidak menambah dengan salat sunnah yang lain ya Afala yakfil muslima an yutabi'a ayyutabi'ahu sallallahu alaihi wasallam fi dhalik? Apakah belum cukup bagi seorang muslim untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hal itu? Ya. Au annahu yatmahu i'adzan billah ila an yakuna a'lama wa at, au atqa au akhsha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Ataukah dia sangat berhasrat? Ya dan billah untuk menjadi orang yang lebih berilmu, lebih bertakwa, lebih khasyah lebih merasa takut ya dibandingkan dengan Rasulullah SAW, kalau ada orang yang memiliki hasrat seperti ini maka ini adalah hasrat yang sangat-sangat salah karena tidak ada seorang pun manusia yang bisa ya melebihi ilmunya Rasulullah SAW melebihi ketakwaan Rasulullah SAW melebihi khasyahnya Rasulullah SAW tidak mungkin kita bisa melebihi Rasulullah SAW jangankan melebihi menyamai saja pun nggak mungkin ya kan maka jika demikian, maka tidak ada jalan bagi kita untuk mencapai ketakwaan, mencapai khusyah, mencapai ilmu kecuali dengan apa? Dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka innal ittiba'a as-sadiqa yaqtadi al-wuqufa 'inda haddi sunnatihi duna duna ziyadatin 'alaiha. Maka sikap ittiba' mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sadiqa yang benar ya yaqtadi berkonsekuensi untuk wukuf berhenti inda hadis sunnatihi pada batasan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam duna ziyadatin alaiha tanpa tambahan tanpa memberikan tambahan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ini asar yang pertama asar yang pertama yang menerangkan kepada kita bahwasanya orang yang tidak puas dengan sunnah Rasulullah SAW telah melakukan kesalahan yang besar. Ya. Dan dia menyelisihi sunnah tersebut. Nah, kemudian yang kedua asar yang kedua asani anil imam Malik bin Anas. Anil imam Malik bin Anas. Imam Daril Hijrah rahimahullah. Dari Imam Malik ibn Anas imamnya dari Hijrah. dari Hijrah yaitu imam ya, yaitu kota Madinah. dari Hijrah adalah kota Madinah. Beliau terkenal sebagai imamnya, yaitu ulamanya kota Madinah, karena memang beliau tinggal di sana. Fa'ani Zubair bin Bakar, qal, diriwayatkan dari Zubair bin Bakar, qal, dia mengatakan, Sami'tu Malik bin Anasin, wa atahu rajulun. Aku mendengar Malik bin Anas, yang ketika itu beliau kedatangan seorang laki-laki. Fakal yang laki-laki itu berkata, Ya Abu Abdullah, min aina uhrim? Dia bertanya kepada Imam Malik, wahai Abu Abdullah, ini kunyahnya Imam Malik, ya, wahai Abu Abdullah, min aina uhrim? Dari manakah aku berihram? Yaitu ketika aku akan melakukan umrah ataupun haji, dari manakah aku harusnya berihram? Ya. Qal maka Imam Malik menjawab min Zil Hulaifah. Dari Zil Hulaifah. Ini karena dia orang tersebut dan juga Imam Malik ya, tinggal di kota Madinah dan mikotnya orang kota Madinah ya, adalah Zul Hulaifah tempat untuk berihram bagi orang-orang penduduk kota Madinah adalah Zul Hulaifah min haitsu ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berihram badannya ya ini di, di, di, dituntunkan oleh Imam Malik kepada orang tersebut untuk berihram di Zil Hulaifah Ya. Maka orang itu bertanya atau mengatakan fakal inni uridu an uhima minal masjid. Aku ingin berihram dari masjid, itu dari Masjid Nabawi. Bagaimana kalau aku berihram dari Masjid Nabawi? Fakal. maka Imam Malik menjawab, "La taf'al, jangan kamu lakukan." Qal, orang itu berkata lagi, "Fa inni uridu an uhrima min al-masjid min 'indil qabri." Aku ingin berihram ya, dari Masjid Nabawi dari sisi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menganggap bahwasanya itu merupakan sebuah keutamaan, itu berihram dari masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dari sisi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Malik mengatakan, la taf'al, jangan kamu lakukan. Ya. Barangkali orang tersebut memiliki anggapan bahwasanya sholat di Masjid Nabawi itu nilainya itu sangat besar sekali dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Maka mungkin ya, ihram di Masjid Nabawi akan menjadi lebih besar nilainya dibandingkan di tempat yang lain. Barangkali seperti itu, ya, sehingga dia ingin melakukan hal tersebut. Namun tetap dikatakan oleh Imam Malik, la taf'al. Jangan kamu lakukan. Apa kata beliau? Fa inni akhsha 'alaikal fitnata. Aku khawatir engkau akan tertimpa fitnah. Aku khawatir engkau tertimpa apa? Fitnah. Maka orang itu bertanya, "Wa ayu fitnatin hadhihi?" Wa ayu fitnatin hadhihi? Fitnah seperti apakah maksudnya? Ya. Innama amyalun aziduha. Sesungguhnya itu hanyalah beberapa mil saja yang aku tambahi. Yani maksudnya mosok sih bisa kita mendapatkan fitnah gara-gara hal ini? Itu kan hanya sekedar jarak saja yang kita tambahi. Nah, seharusnya dari Laifah kita tambah jaraknya. Ya. Sehingga ibadahnya mungkin tambah tambah banyak gitu kan. Ketika ihramnya itu di, di Laifah, yang lebih dekat kepada Mekah dibandingkan dari Masjid Nabawi. Kalau berihram dari Masjid Nabawi maka akan dalam keadaan ihram semenjak dari Masjid Nabawi sehingga ibadah ibadahnya itu akan bertambah banyak kan gitu. Ya. Inna hiya amyalun aziduha ini hanyalah beberapa mil yang aku tambahi. Fitnah apa? Ini kan kebaikan menurut dia. Ya. Qal maka Imam Malik menjawab wa ayu fitnatin a'zamu min an tara annaka sabaqta ila fadilatin qasara anha Rasulullah SAW. Masya Allah, ini jawaban yang luar biasa. Fitnah mana yang lebih besar dari daripada engkau melihat dirimu telah mendahului kepada sebuah keutamaan yang Rasulullah SAW tidak melakukan hal tersebut. yakni fitnah seperti apakah yang lebih besar daripada engkau menganggap dirimu terlebih baik daripada Rasulullah SAW? jelas ini fitnah yang sangat besar sekali seseorang muslim yang menganggap dirinya lebih ya, mampu untuk mendapatkan keutamaan dibandingkan dari Rasulullah SAW maka ini suatu hal yang luar biasa besarnya ya, fitnah yang sangat besar menganggap dirinya lebih baik daripada Rasulullah SAW. maka beliau menyampaikan firman Allah Taala ini sami'tu Allah yaqul sesungguhnya aku mendengar Allah Taala berfirman فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم maka hendaknya berwaspada yaitu orang-orang yang menyelisihi perintah beliau perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwaspada an tusibahum fitnah ya berwaspada dari tertimpa fitnah au yusibahum adzabun alim atau dari tertimpa azab yang pedih masyaallah sehingga di sini kita lihat dari ayat ini bahwa menyelisihi Rasulullah SAW adalah penyebab seseorang mendapatkan fitnah. Qala Syatibi rahimahullah, Imam Syatibi rahimahullah mengatakan, وهذه الفتنة التي ذكرها مالك رحمه الله تفسير الآية هي شأن أهل البدع وقاعدتهم التي يؤسسون عليها بنيانهم Fitnah ini yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah sebagai tafsiran ayat, inilah keadaannya ahli bidah. Dan inilah prinsip mereka yang mereka melandaskan di atas prinsip tersebut bangunan mereka dalam dalam ibadah mereka yang mereka tambah-tambahi dari sunnah Rasulullah SAW. Ya. Inilah keadaan ahli bid'ah. Inilah prinsip mereka. Ya. فإنهم يرون أن ما ذكره الله في كتابه وما سنه نبيه صلى الله عليه وسلم دون ما دون ما اهتدوا إليه بأقولهم karena sesungguhnya mereka memandang apa yang disebutkan oleh Allah dalam kitabnya atau yang disunnahkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam ya tidaklah sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dari akal-akal mereka ya mereka orang-orang ahli bidah lebih mengedepankan akal mereka lebih mengedepankan perasaan mereka lebih mengedepankan pendapat-pendapat mereka dibandingkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga pada dasarnya mereka itu seakan-akan menganggap diri mereka itu lebih baik daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inilah akhir dari apa yang kita baca ya, dari atau yang disampaikan oleh beliau Hafizullah Ta'ala penulis kitab al musafa Syekh Saleh Abdul Aziz Sindi dan di akhir kitab ini beliau mengatakan As'alullah أن يرزقنا القيام بهذه الحقوق على الوجه الذي يحب إنه قريب مجيب Aku memohon kepada Allah agar dia memberikan rezeki kepada kita untuk bisa melaksanakan hak-hak ini sesuai dengan cara yang dia Allah Ta'ala mencintainya ya innahu qaribu mujib sesungguhnya Allah taala dialah maha dekat dan dia maha menjawab doa man doa doa kita walhamdulillahi rabbil alamin dan segala puji hanyalah milik Allah Rabbul Alamin. Demikian ikhwani azakumullah jami'an. <clears throat> kita selesai dari pembacaan kitab Al-Mustafa min Hukukil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Abdul Aziz Sindi. Semoga Allah taala memberikan manfaat dari bacaan-bacaan kita ini dan memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh.